أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخواني في الدين عزكم الله كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى taala masih diberi kesempatan Itu kita bertemu di rumah salah satu rumah Allah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yaitu masjid. Mari kita akan dengarkan di sini lanjutan pelajaran kita dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang penyakit dan obatnya. Penyakit yang sesungguhnya penyakit penyakit yang paling berbahaya bagi kita manusia dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang sulit untuk dideteksi, untuk dicermati. Penyakit yang enam dokter ataupun tabib yang menanganinya adalah jauh lebih spesialis dari spesialis penyakit-penyakit yang ada. Orang-orang khusus. Ini ulama-ulama Rabbani. Mereka yang kenal kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala dan mengenal nabinya, mengenal ajaran Islam. Mereka lah yang menjadi topik bagi penyakit penyakit tersebut. Dalam pelajaran kitab ini kita sudah sampai pada pasal yang membahas tentang kesalahpahaman sebahagian kita tentang makna ataupun hakikat dari istighfar meminta ampunan kepada Allah pada waktu yang lalu sebelum yang, yang benar bahasan pembahasan ini beliau menyebutkan dua hal yang merupakan kelengkapan atau yang menyempurnakan ini kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama mengenal sebab-sebab kejelekan dan kebaikan. Yang kedua berhati-hati dari sifat mughalatah nafsi, jiwa. Yang dia membuat kita salah paham, keliru dalam memaknai sebab-sebab tersebut. Ini dua hal ketika ini menurut oleh beliau siapa saja dari hamba Allah yang mengenal, memahami dua perkara ini, dia akan mencapai tingkatan kebahagiaan dan keberuntungan yang sempurna, yang utuh. Dia memahami rincian-rincian sebab-sebab kebaikan dan kejelekan, sehingga dia betul-betul melihat di hadapannya ada enam kebaikan dan kejelekan betul-betul sumber dari aslinya dari Allah dan Rasulnya jadi menjelaskan tentang bahwa ini adalah baik, yang ini adalah buruk. Kalau dia memahami dari dirinya sendiri akan terjadi seperti yang kedua. Dan ini sudah diterangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Bisa jadi suatu perkara itu kita memandangnya baik. Ternyata dia adalah kejelekan, jelek bagi kita. Seperti diterangkan ketika Allah menyatakan wajibnya jihad كتب عليكم الجهاد فهو كره وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Allah mewajibkan kepada kalian kepada kamu berperang diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah membunuh atau terbunuh dan itu sesuatu yang tidak kalian senangi padahal bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai ternyata itu berbaik bagi kalian. Atau sebaliknya, sesuatu yang yaitu enam kalian sukai, kalian enam sukai merupakan sebuah kebaikan ternyata jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka hati-hati. Oleh beliau diingatkan pada bagian yang kedua ini, hati-hati mughalah ataupun nafsi bahayanya artinya sikap bagaimana jiwa itu membuat kabur terbalik. Kalau kita mungkin mukhalafah itu seperti kita melakukan pelesetan kalau dalam berbicara dengan sesama kita. Nah, nah seperti ini juga sikap nafsu itu terhadap diri kita. Dan sebagaimana yang sudah-sudah, nah, Anda sudah menukilkan perkataan dari beberapa para ulama seperti dari Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullah bahwa di antara musuh-musuh manusia ya sebenarnya itu tiga musuh manusia syaitan kemudian dunia lalu yang ketiga adalah nafsu Nah, yang paling berbahaya sungguhnya adalah jiwa atau nafsu manusia yang ada pada diri mereka mereka sendiri yang mereka hidup dengannya yang dia tidak mungkin bisa diberantas tidak mungkin bisa dimusnahkan sama sekali. Karena dengan itulah kita hidup. Dengan itulah kita berjalan di muka bumi. Dia yang mendorong kita kalau lapar cari makanan, haus mencari minuman, kedinginan cari pakaian. Yang membutuhkan, memerlukan. Nah, tetapi dia juga sesuatu yang berbahaya. Sampai dinukilkan oleh Zindin Ibn Salam yang dikenal dengan Sultan Allah Ulama, dia inilah sesungguhnya musuh yang sangat berbahaya nafsu yang dia ada di dalam diri kita. Syaitan dan dunia memang tugasnya. Syaitan dan dunia memang kerjaannya menipu, membuat kabur. Nah, tetapi yang sesungguhnya menyebabkan kita manusia terjatuh, yang menyebabkan kita tergelincir dalam maksiat, dalam dosa ataupun dalam kelalaian adalah nafsu. Dia yang menerima tipuan-tipuan tadi dia yang menyambut godaan-godaan tersebut. Apalagi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberitakan oleh penciptanya. Annaratun bisu. Selalu mengajak kepada yang jelek, selalu menyuruh orang pemiliknya kepada yang buruk. Maka tidak mungkin bisa dia kita jadikan patokan untuk menilai. Maka sebagaimana dikatakan oleh Allah tadi, Masa antakrahu Bisa jadi kamu tidak menyukai membenci sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata dia jelek, tidak baik bagi kamu. makanya dari itu, ikhwan fiddin semua dua hal ini. Kita mengenal rincian-rincian kebaikan-kebaikan tersebut, kejelekan-kejelekan tersebut, dan hati-hati dari hawa nafsu kita. Dia yang harus pertama kali kita tundukkan dengan mujahadah, dengan sabar, untuk kita taat kepada Allah namanya mengajak dia untuk senantiasa taat kepada Allah tidak lagi sebagai ammaratun bisu nah tidak lagi murni sebagai ammaratun bisu harus kita bisa menekannya kalau dia tidak bisa sampai pada tingkatan mutmainnah atau belum mencapai tingkatan itu dan yang paling tinggi kita buat kita bawa dia menjadi nafsu lawamah punya rasa sesal senantiasa kembali menyesali dirinya, menyalahkan diri ketika dia jatuh ke dalam kejelekan. Mudah untuk dia berubah, mudah dia untuk bertobat kepada Allah. Nah, fitina semua yang berikutnya di sini disebutkan oleh beliau, kesalahan sebagian orang di dalam memahami makna istighfar. Qala wa katsirun minan nas yadhur banyak diantara manusia dalam hal ini tentu kaum muslimin secara khusus walaupun mungkin semua mengira annahu law fa'ala ma fa'al ketika dia melakukan sesuatu yang telah dia kerjakan perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan summa qala kemudian dia mengucapkan astagfirullah zalatkan Menurut dia, kalau dia sudah mengucapkan astagfirullah, dosanya akan hilang. Dosanya akan terhapus. Gugur. Waraha hada bihada. Hilang dosa tadi dengan ucapan astagfirullah. Benarkah seperti itu? Nah. Disebutkan oleh sebagian ulama, Anda lupa apakah Yahya bin Muad ar-Razi lagi atau yang lain. Beliau menyebutkan, Kam mustafirin mamkutun. Kam min mustaghfirin mamkut. Betapa banyak orang yang meminta mengucapkan astagfirullah ternyata mamkut. Dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sakitin marhumun betapa banyak orang yang dia itu diam tapi dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan langsung oleh beliau. Orang yang pertama mustafir dan lisannya mengucapkan astagfirullah. Hatinya masih terbayang kok enak tadi ya. Kemaksiatan yang barusan dia lakukan. Tidak ada rasa sesal di dalam hatinya. Tidak ada rasa bersalah di dalam hatinya ketika dia mengucapkan astagfirullah itu. Tidak rela dia meninggalkan berhenti dari kejelekan yang dia lakukan. Orang seperti ini mampu dimurkai, dimarahi, dibenci oleh oleh Allah. Berarti dia belum benar-benar berhenti meninggalkan kejelekan yang baru saja dia lakukan. Layak. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura nafsan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan kebencian Allah. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kamu lakukan. Dia mengucapkan istighfar tapi anggota badannya, hatinya tidak berhenti dari sesuatu yang dia nah beristighfar tersebut masih menginginkan masih membayangkan, membayangkan, bahkan mungkin merencanakan. Kalau besok begini gimana? Ini mangkut. Kamin sakitin marhum Betapa banyak orang yang dia itu diam. Mungkin terjatuh dalam perbuatan dosa. Dia diam saja. Tidak kita lihat dia mengucapkan astagfirullah. Nah, tapi dalam hatinya dia menangis. Dalam hatinya dia menyesal. Dalam hatinya dia takut ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Orang seperti ini mampu mudah. Mudah-mudahan dia dirahmati oleh oleh Allah. Ada rasa sesal. Nah, ada rasa malu ketika dia jatuh melakukan perbuatan tersebut. Tidak semata-mata dia mengucapkan nan, ya. Jadi seperti orang yang pertama mengucapkan astagfirullah tapi hatinya seakan-akan tidak rela untuk dia melepaskan diri dari perbuatan tersebut. Nah, Allah rahimahullah. Sampai-sampai juga disebutkan sebagian ulama kita, ya. Kadang-kadang istighfar kita masih butuh istighfar lagi. Istighfar yang kita ucapkan itu kita, kita harus istighfar karena mengucapkan istighfar ini. Seperti karena kondisinya seperti yang pertama ini. Kita mengucapkan istighfar dalam keadaan kita tidak rela meninggalkan kesalahan atau kejelekan tersebut. Sehingga betul-betul istighfar ini yang kita ucapkan butuh untuk kita beristighfar dari istighfar ini. Qala rahimahullah wa qala rajulin wa qala li rajulun minal muntasibina al fiqh. Pernah ada seorang yang menisbahkan dirinya disandarkan sebagai ahli fikih berkata kepada saya cerita Ibnu Qayyim ana af'alu ma af'al saya melakukan sesuatu enam perbuatan yang saya kerjakan perbuatan ini dan itu summa aqul kemudian saya mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi ada marrah. Seratus kali. yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. ada marrah. Seratus kali wa qad ghufira dzalika ajma'an. Itu diampuni semuanya. Yang saya lakukan itu diampuni. Yang saya kerjakan tadi diampuni karena saya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kama sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam berdalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Annahu qala" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi yaumin" Siapa yang mengucapkan berzikir, membaca subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, hattat khata'i qattat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi setiap hari seratus kali, akan dihapus kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kalimat-kalimat yang seperti ini kita baca dalam bab abwab atau kitabul azkar. Fadail fadail a'mal. Ya. Fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan amalan, zikir. Nah, kalau seperti itu, ya, Sebagaimana dalam masalah tauhid la ilaha illallah berarti mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ini walaupun dia menyembah kuburan tetap masuk surga. Kan tidak seperti itu. Nah, nah seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, betapa banyak orang yang mengucapkan astagfirullah ternyata dia dimurkai oleh Allah. Nah, ya, nah, ini yang harus kita kita wanti-wanti dan kita ingat. Para ulama juga mengatakan istighfar kita masih butuh untuk di istighfar lagi Nah, waqala akhir min ahli Makkah. Nah, kalimat-kalimat seperti ini juga. Mereka nyam kebanyakan yang ini dan seperti ini mereka berdalil ya, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat ini juga dengan enam ayat Allah innal hasanat yudhibna sayyat. innal hasanat yudhibna sayyat. dalam surat Hud sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan kebaikan-kebaikan itu menghapus menggugurkan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Tapi apa mungkin bisa? Nah, ketika yang diceritakan oleh sebagian ulama bahwa yang terjadi ini ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat Abu Yusuf. Nah, yang dia nah ketika didatangi oleh seorang wanita, ya berbelanja membeli kurma ketemu ke kedainya, kemudian dia menyebutkan di dalam masih ada yang lebih bagus. Kemudian dia melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh suami kepada istrinya, kecuali nah jima. Itu dia lakukan, kemudian tapi tidak dia nah ya, tidak sampai seperti itu, kemudian dia berdiri, kemudian dia tobat kepada Allah, takut kepada Allah, menyesal. Dia ceritakan kepada beberapa sahabat, kepada Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dinasehati oleh Umar bin Khattab, simpan. Sembunyikan. Bertaubat kamu kepada Allah. Istighfar yang benar. Dia tidak puas datang kepada Abu Bakar Siddiq. Jawabannya sama. Tidak puas Abu Yusuf datang kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Nah, betul-betul marah Rasulullah kemudian dia pun betul-betul takut sekali kalau kalau Allah betul-betul tidak menerima penyesalan dia taubat dia, istighfar dia, dia sudah merasa bersalah. Tapi kemudian ketika dia selesai sholat, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kamu sholat bersama kami? Nah, dibacakan oleh Rasulullah ayat tadi. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu menghapus kejelekan. Berarti dengan jawaban dari Rasulullah SAW ini, kesalahan yang dia lakukan, sebagaimana yang kita paham terhapus dengan dia ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Tapi apakah setiap orang yang sama melakukan kesalahan artinya melakukan kebaikan-kebaikan, setelah dia melakukan kesalahan bisa terhapus sebagaimana yang terjadi pada Abu Yusuf? Nah, ya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Yusuf. Gambaran saja yang mungkin yang lebih ringan lagi. Nah, sama-sama zikirnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma fihi syai'un fil ardi wa sama'. Sama-sama bismillah. Khalid bin Walid berani minum menelan segelas racun. Bismillah. Tidak bermakna, tidak berefek. Racun tersebut tidak memberikan apa-apa kepada beliau. Ada yang kita yang berani? Sama-sama mereka, nah, pikir seperti itu. Lalu dari mana? Mengapa zikir yang dibaca oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Dia minum racun bismillah, tidak berefek racun tersebut. Sementara mungkin kita bahkan mungkin ya, obat yang kita baca seampuh apapun baca bismillah penyakit kita tidak sembuh-sembuh. Nah, nah, ini. Tentu itu yang kita jadikan sebagai ukuran. Mengapa mereka bisa dengan kalimat bismillah atau sholat dua rakaat bersama pasukannya, bersama sahabatnya, mereka berjalan di atas air tidak ada yang tenggelam kaki-kaki kuda mereka. Cuma kita berani melakukan seperti itu. Jalan di atas air dengan kemudian setelah salat dua rakaat. Amalannya sama. Nilainya. Maka sadaqah Rahman, sadaqah Rasulullah SAW. Benar. Rasulullah menyebutkan kepada kita. Ya, Jangan celah sahabatku. Jangan kerja sahabatku. La tasubu ashabi. Walladhi nafsi deh. "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Jangan cerca sahabat-sahabatku. Demi yang jiwaku di tangannya, seandainya salah seorang dari kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa mencapai satu mut mereka. Bahkan setengah mut pun tidak. Nah, bayangkan satu gunung, satu gunung emas sebesar gunung Uhud, lebih kecil dari gunung Merbabu. Itu tidak bisa mencapai setengah mood mereka. Nah, subhanallah. Nah, kita mau menyanyi berpegang dengan dalil seperti ini. Man fi yaumin subhanallah wa bihamdi, Seratus kali dia baca setiap hari subhanallah wa bihamdi gugur kesalahannya. Atau dengan kemudian mengucapkan astagfirullah bersih dari kesalahan yang barusan dia lakukan. Seperti apa? yang mereka ketika mereka mengucapkan astagfirullah seperti apa ketika mereka mengucapkan subhanallah wihamdi seperti apa ketika mereka sholat bersama Rasulullah lalu senang terbaca dibacakan kepada mereka innal hasanah yuzhibnas sayyat dia lega betul-betul hilang kesalahannya terhapus ini yang kita pertanyakan bagaimana dengan ayat yang seperti ini sampai kemudian ditanya oleh Naam Abu Yusuf kepada Rasulullah. Para sahabat yang mendengar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alihat apa? Wahai Rasulullah, apa untuk dia saja? Ayat ini berlaku untuk dia saja, tidak dikuli umat. Untuk umatku, kita pun termasuk. Bushra. Ini berita gembira sebetulnya, tetapi benarkah? Mampukah kita mencapai kedudukan yang seperti itu? Dengan satu kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, gugur kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, ya, ini yang harus kita pertimbangkan. Kemudian pertimbangan yang berikutnya lagi, bagaimana kita memandang kesalahan ataupun dosa, dosa tersebut. Di zaman Anas bin Malik masih hidup. Di zaman Anas bin Malik masih hidup, termasuk beliau adalah akhir-akhir sahabat. Nah, itu beliau mengatakan kalian di zaman ini sekarang ini memandang dosa itu seperti seekor lalat nempel di hidup, cukup dengan mengebaskan tangan lalat itu pergi tapi bagi kami di masa Rasulullah kesalahan yang seperti itu itu seperti gunung batu yang mau runtuh menimpa bisakah kita menganggap merasakan memandang bahwa dosa kesalahan yang kita lakukan sekecil apapun seperti seperti itu bahayanya. Seperti itu mengerikan, mengerikannya. Baru mungkin seperti itu bisa mengatakan inna hasanat yudhibna sayyat Baru mungkin dia bisa mencapai mendapatkan subhanallah bihamdi itu menghapus kesalahan-kesalahan ini ya, kebanyakan mungkin di antara kita enam ilhaman rahim rabbuh dan kita berharap Allah termasuk menjadikan kita yang demikian yang sedikit ini. Ya, kebanyakan di antara kita memandang dosa itu bahkan sama saja besar kecilnya. Nah, yang besar dianggap kecil, yang kecil punya semakin kecil. Nah, semakin dia tidak peduli. Padahal kalau kita melihat membaca ayat hadis Rasulullah SAW, kecil pun dosa, nah itu sudah nah, bisa membuat hati itu kotor. Ya. Ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, satu dosa, nukitat kalbi fi qalbihi nuqtatun saudara hatinya ternoda dengan satu titik noda hitam. Ketika dia istighfar, benar-benar istighfar, dia bertobat kepada Allah, berhenti dari kesalahan tersebut, hati itu kembali putih. Hati itu kembali bercahaya. Ketika dia tidak menyebut beristighfar, tidak bertobat, atau mungkin istighfarnya asal-asalan, tidak merasa menyesal dengan dosa tersebut, bertambah lagi kesalahan. Dia melakukan lagi, bertambah. Titik hitam itu bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, sampai akhirnya hati itu menjadi hitam legam. Hati itu menjadi gelap. Nah, kalau sudah hati itu gelap seperti cermin, tidak ada bisa yang nah, cahaya yang mas masuk. Nah, seperti itu yang harus kita kita pertimbangkan pada kepada Allah. Nah, waqala akar kata beliau min ahli Makkah. Salah seorang penduduk Makkah berkata, "Nahnu Nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala thumma اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا قد مخي عنه ذلك beruntung ya sholat nah dia adalah penduduk Mekah nah atau di Madinah kalau di Madinah ada masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Raudhah ya Raudhah taman taman Raudhah antara mimbar dengan rumah atau kamar Nabi SAW, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Antara rumah Nabi dan mimbar. Nah, itu dulu. Ya, mimbar sekarang sudah makin jauh dari nah, rumah Nabi SAW, rumah Aisyah. Yang sekarang menjadi tempat kuburan Nabi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka penduduk Mekah, kami salah satu di antara kami ketika melakukan dosa atau kesalahan fa'ala mafa'al kemudian dia mandi, lalu tawaf di Ka'bah tujuh kali. Nah, maka dosa itu sudah terhapus. Ada mungkin asar dari Rasulullah seperti itu. Tapi subhanallah, apa dia lupa? Beberapa sahabat besar itu meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota Madinah. Kenapa? Takut berbuat dosa di kedua kota suci ini dosa di tempat-tempat tersebut luar biasa beratnya. Sama mungkin kalau misalnya dia mengerjakan di Riyadh, di Jeddah, di Unaiza, kesalahannya sama. Tapi ketika dia melakukan di Mekah, berat. Nah, perbuatan itu ya berat nilainya, bobotnya, tingkatan dosa, dosanya. Sehingga karena itu para sahabat seperti Abdullah bin Abbas ya pindah dari Mekah ke Taif. Karena tidak berani, karena khawatir mereka. Ada yang ke Basra, ada yang ke Kufa, khawatir. Kalau mereka jatuh ke dalam kemaksiatan, yang menang, bukan? Ya, ini bebannya berat sekali. Nah, di sini Madinah ada Rasulullah SAW jasad beliau yang suci. Nah, kemudian di Mekah ada Ka'bah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Nah, sebagaimana amalan kebaikan dilipat gandakan di tempat-tempat suci ini, begitu pula dengan kesalahan. Dilipat gandakan. Lebih-lebih kalau terjadi di bulan-bulan haram. Nah, nah Ikhwan Azakumullah, dia penduduk Mekah ini berkata seperti itu cerita. Kami kalau sudah buat dosa, cukup dengan ya, mandi, kemudian tawaf tujuh kali, sudah selesai. Rampunkan. Wakala li'afar. Kemudian yang lain berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Anau qal aznaba 'abdun dzanban. Seorang hamba melakukan dosa. Faqala ya ayy rabbi. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, aqabtu dzanban faghfirli. Aku telah melakukan satu dosa, maka ampunilah aku. Faghfara Allahu dzanban. Lalu Allah mengampuni dosanya. Thumma makasa, thumma makasa ma Allah. Kemudian dia tinggal beberapa saat ya lupa dengan dosanya ini tadi yang sudah dia minta ampun kepada Allah. Ternyata dia melakukan dosa lain lagi. Faqala kemudian dia berkata, ay rabbi asabtu dzanban faghfirli." Saya berbuat dosa lagi ya Allah, ampunilah aku. Allah azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla berkata, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa yafudu bihi." Pada kafar li 'abdi falyasna nak syaa. Kata Allah, hambaku ini tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Aku telah ampunkan untuk hambaku, telah berikan ampunan untuk dia. Maka silakan hambaku berbuat apa yang dia mau. Silakan hambaku itu berbuat apa yang dia mau. Wafala kata orang yang menyitir yang menyitir hadis ini, anak la asyuk kita semua mungkin juga senang, Ya. Berpandangan seperti itu. Analah la asyik anna li rabban dan dhanba wa yaqulu bihi. Saya tidak ragu dan saya yakin bahwa, bahwa saya punya Rob yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Wa hadza darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin min ar-raja wa takala 'alaiha. Dan kelompok kelompoknya ini sebagian manusia seperti ini, jenis ini Berat mereka telah bergantung kepada berpegang dengan dalil-dalil yang sifatnya menunjukkan harapan, raja dan bersandar kepada kepada sifat tersebut kepada raja tersebut. Wa ta'allaqa biha bi dan dia betul-betul berpegang dengan kedua tangannya. Dia betul-betul berpegang dengan kedua tangannya saat ini dalil-dalil ini. Nah, dia seakan-akan apa? Seperti dia menyanyi melegalkan bahwa dia berbuat dosa, aku sudah minta ampun, aku sudah istighfar Nah, jatuh dalam satu kesalahan, ah, sudah istighfar, sudah tenang hatinya. Subhanallah, seperti apa istighfar yang kita ucapkan, seperti yang dia lakukan. Obat yang dia lakukan, hatta taubat, obat nyenan yang dia kerjakan, minta ampunan kepada Allah, nyatakan yani enam apa bertaubat kepada Allah seperti apa yang ini dikatakan taubatan nasuha. Nah, ini kebanyakan kaum nah, manusia, kebanyakan kaum muslimin mengira bahwa dengan hal-hal yang seperti ini dosa-dosa dan kesalahan dia sudah bersih, dia sudah lepas. Nah, wa idza utiba 'ala al-khataya wal indimak fiha sarada dzalika ma yahduhum min fi'ati rahmatillah wa maghfiratih wa nusuti raja ketika dia dicela ditegur karena melakukan kesalahan ya dan inhimat fiha betul-betul dia langgar terbenam di dalam kesalahan tersebut dia tarroda dari dengan cepat dia mengeluarkan apa yang dia hafal tentang luasnya rahmat Allah dan ampunannya kemudian tentang dalil-dalil raja seperti tadi nah Allah maha pengampun atau tidak kepada dia tapi kepada orang lain nah, ada saudaranya pun temannya yang jatuh dalam kesalahan sudah tenang Allah maha pengampun. Nah, Allah maha pengampun. Kamu lagi sudah sholat, tenang. Subhanallah. Seperti apa yang dirasakan oleh Abu Yusuf ketika dia datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian ketika datang kepada Abu Bakar Siddiq dan bahkan ketika datang kepada Rasulullah. Inginnya apa? Dia dibersihkan. Inginnya dia disucikan dari kesalahan seperti itu. Tidak main-main. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berbuat seperti ini. Apa yang harus dia lakukan? Kalau memang disisikan ini, itu yang dia lakukan. Rasaan dia bahwa dia, dia harus siap menerima hukuman. Nah, ya Rasulullah marah di dia seperti dikatakan diceritakan oleh al Rawi, Imam Tirmidzi dan yang lainnya sampai betul dia nah seperti dunia itu runtuh sudah takut luar biasa, menyesal. Lalu kemudian Rasulullah membacakan kepada dia, Salat sama anak, kamu salat bersama kami. Iya ya Rasulullah. Dibacakan oleh Rasulullah, Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Baik, qala rahimahullah. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب Orang-orang yang jahil dari kalangan manusia yang sejenis ini, yang tipenya modelnya seperti ini, itu mereka selalu kita dapatkan hal-hal yang aneh dan ajaib dari perubahan ucapan-ucapan mereka. Kafau di ba'di. Seperti ucapan sebagian dari mereka. Wa katsir mastata'ta minal khatoya. Perbanyaklah olehmu semampu kamu kesalahan. Banyak-banyaklah buat dosa. Ida kana al-qulubu ala karimin. Kalau datangnya menghadapnya kepada yang mulia. Tenang aja, kamu datang kepada siapa? Kalau kamu datang kepada orang yang menyanyi eh, kepada tokoh yang mulia, misalnya kamu buat bikin kesalahan, dia mudah nanti akan memaafkan. Ya Maksudnya, kalau kamu sebanyak apapun dosa kamu, kamu datang kepada Allah, minta ampun saja, pasti ampun. Tapi seperti apa istighfar tersebut? Ya, seperti apa taubat tersebut sehingga betul-betul terhapus? Wa qaulu ba'dihim juga seperti ucapan salah seorang dari mereka, sebagian dari mereka. At-tanazzul ini hal-hal yang aneh di kalangan mereka. Saking yakni tertanam kuatnya di dalam diri mereka raja kepada ampunan Allah, rahmat Allah. Sebagian mereka mengatakan at-tanazzul minad dunub jahlun bisi maafillah. Membersihkan diri, menjaga diri dari dosa itu berarti kebodohan. Berarti kamu jahil tentang luasnya rahmat Allah, ampunan Allah. Kamu menjaga diri dari dosa, itu sama artinya kamu itu tidak tahu bahwa Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Nah, jadi seperti syair tadi, maka berbanyaklah kamu kesalahan, berbanyaklah buat dosa. Kalau datangnya kepada Allah, nanti kan Allah akan ampun. Allah wa akhar. Kemudian yang lain berkata, Tarkut dunubi jara'atun ala maghfiratillah wa laha. Meninggalkan dosa tidak mau berbuat dosa, menjaga diri dari dosa, itu berarti kelancangan. Lancang kamu terhadap ampunan Allah dan memandang remeh. Ampunan, ampunan Allah. Kira-kira gimana? Nah, ya, jadi nggak usah khawatir dengan dosa sebanyak apapun. Ra'aitu minnam, kata Ibnu Hazm, qala Muhammad bin Hazm. Rahimahullah al-Andalusi. Ra'aitu min ba'di haula'i man yaqul fi ini. Bahkan aku lihat sebagian mereka kata beliau. Dalam doanya berkata, "Allahumma inni a'udzubika minal ismah." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keterjagaan, keterpeliharaan, terpelihara dari do dosa. Ya Allah, jangan jaga aku dari dosa. Maknanya kan seperti itu. Ya Allah, jangan lindungi aku dari dosa. Biarkan berbuat dosa naudzubillah. Nah, nah ini karena kesalahan kesalahan mereka. Nah, seperti seperti yang kita gambarkan tadi, mestinya kita benar paham seperti apa mereka mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah sehingga betul-betul enam ayat-ayat dan hadis-hadis ini bisa mereka enam yakni sesuai kesalahan-kesalahan mereka terhapuskan. Ya, dosa-dosa mereka mereka gugur Nah, walaupun mereka enam banyak memiliki kesalahan. Baik, <clears throat> bahan pasal yang berikutnya. Qala wa min haula'il al-maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Di antara mereka ini juga ada orang-orang yang tertipu, yaitu orang-orang yang berpegang dengan masalah al-jabr. Jabriyah. Pemahaman Jabriyah yang bertolak belakang dengan Qadariyah. Jabriyah ini menganggap wa annal abda la fi'la lahu wa la ikhtiyar. Bahwa manusia itu tidak ada perbuatan bagi dia sama sekali dan tidak ada usaha. Ini manusia. Semua itu adalah nah, perbuatan Allah. Dia seperti pucuk-pucuk daun ya. Nah, yang tertiup angin Kemana angin bertiup, sudah. lah dia ber, bergerak. Seperti itulah manusia. Jadi mereka tidak memiliki kehendak, kemauan, dan kemampuan. Berkebalikan dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa nah perbuatan manusia itu perbuatan manusia. Tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Dua kutub yang ekstrim. Nah, wa inna huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Jadi manusia itu dia dipaksa untuk melakukan maksiat. Karena dia tidak punya kehendak, tidak punya irada, tidak punya atau kemampuan. Dia berbuat itu adalah karena nah, dipaksa oleh Allah. Wa min Jadi kalau dia ini berbuat seperti itu adalah karena Allah, jadi nggak perlu dia minta ampun. Tidak perlu dia istighfar. Tidak perlu dia bertobat dan jangan dicela. Kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kalau dia merampok, nggak boleh dicela. Karena itu adalah Allah berbuat yang memaksa mereka. Kalau mau disalahkan mereka, disalahkan Allah. Kenapa dia? Nah, manusia itu berbuat dosa. Nah, padahal kalau misalnya mereka melakukan kebaikan, minta dipu, dipuji. Nah, nggak mau mereka menyadarkan Allah yang memperbuat. Nah, minta dia yang dihargai. Kan begitu. Baik. Qala wa min man yusarru bi mas'alatil Di antara mereka ada yang tertipu berpegang dengan masalah irja. Pemahaman mur murjiah yang menyatakan amalan itu tidak termasuk di iman. Wa anna iman huwa mujarrad tasdiq wal a'mal laysa min al iman. Bahwa iman itu adalah semata-mata membenarkan. Kalau kamu sudah yakin, percaya, sudah cukup. Amalan itu tidak termasuk jadi dari keimanan. Nah, kamu berbuat apapun, berbuat maksiat, berbuat dosa itu tidak mempengaruhi iman kamu. Ini murjiah. Imanmu tetap. Nah, sampai pada tingkatan mereka menyatakan wa anna imana afsakinna, keimanan seorang manusia yang paling fasik, paling jahat itu keimannya Jibril wa Mikail. Sama imannya seperti iman Jibril dan iman Mikail. Jelas ini sebuah penyimpangan kesesatan akidah. Nah, kalau dia memang memiliki iman yang sempurna di dalam hatinya, akan jauh dia dari maksiat. Akan banyak ketaatan yang kita kita lihat dari dia. Nah. Wa min haula man yaghtaru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin. Di antara mereka ada juga yang tertipu dengan mencintai orang-orang fakir Maksudnya orang-orang fakir di sini, orang masyarakat Australia ini, istilah-istilah di kalangan sufi. Guru-guru torekot, ya. Nah, maka seratus darat ila kuburin sering berbolak-balik ke kuburan-kuburan mereka wattadarru ilaihin, merendahkan diri kepada mereka wal istisfa dinin wattawassul ilallah Allah minta syafaat kemudian tawassul kepada Allah dengan perantaraan orang-orang fakir, orang-orang soleh dan masyayikh ini. Wa tu'alihi bihaqihim alaihi dan meminta kepada Allah dengan hak mereka yang harus yang merupakan tanggungan jaminan Allah. Wa hurmatihim indah dan kehormatan mereka di sisi Allah. Muncul doa-doa salawat naria, salawat badar. Nah, angkanya dari seperti itu. Wa minum man yalsaru bi'adaihi wa aslatihi. Di antara mereka adalah orang ada orang-orang yang tertipu dengan bapak-bapak mereka dan pendahulu mereka. Wah, saya kan anak Habib Fulan. Saya kan keturunan Rasulullah. Saya kan keturunan Nabi. Dosa itu tidak masalah. Ya. Sampai ada mereka yang kalau benar ceritanya di kalangan mereka yang di kalangan habaib ini yang kalau sampai terjerumus dalam perbuatan naudzubillah ya kecanduan narkoba itu menjual darahnya darah Habib ini ini anak keturunan Rasulullah. Kadang-kadang sampai seperti itu kalau, kalau dia misalnya tidak punya kerjaan yang lain. Kalau benar cerita seperti ini, subhanallah. Nah, ini darah Nabi. Sekian. CC, keturunan eh, Nabi. Nah, ingin cari duit. Ya. Nah. <clears throat> Ini dikenal ya, paham ya sama nah, jamaah kita di Indonesia ada yang berdari cerita-cerita seperti ini. Allah rahimahullah wa anna lahum indallahi makanatan wa salahan bahwa mereka di sisi Allah memiliki kedudukan dan kebaikan fala yud'auna an yukhlisu fala yad'un fala yad'una an yukhlisuhu nah sehingga mereka tidak berdoa untuk mereka nah untuk membersihkan dia Karena kama yushahidu fi hadratil muluk Bagaimana diperbantikan isyahat di hadratil muluk ketika di hadapan raja-raja. Fainal muluk tahabu li khawatihim dunubu abnaihim wa aqaribihim. Karena para raja itu ya mereka itu segan kepada orang-orang khusus. Nah, maka tahabu li khawatihim dunubu abnaihim wa aqaribihim. Ya mereka menghadiahkan ya, jadi mungkin. Mereka berikan kepada orang-orang khusus mereka dosa-dosa anak-anak mereka dan kerabat-kerabat mereka. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mukdumih khallatahu abuhu au jidduhu bijahihi wa manzilatihi. Nah, jadi menurut mereka, bapak-bapak moyang mereka artinya pendahulu-pendahulu mereka ini tidak akan membiarkan mereka dari dosa. Pasti mereka akan yani membersihkan dia. Kalau dia anak turun Nabi, kakek-kakek dia akan memintakan ampunan buat dia. Ini yang mereka, nah, bayangkan seperti itu. Seperti para raja. Nah, raja itu, nah, ketika dia ada anak-anaknya, kerabatnya yang berbuat salah, maka dia akan serahkan. Artinya, nah, dia akan membersihkan, membebaskan, ya melepaskan. Sudah, ini anak saya. Maafkan saja dia. Ini anak ini kerabat saya, jangan hukum. Apa istilahnya sekarang? KKN ya. Nah, Ya, kalau kerabatnya atau enam kelompok dia, nah, jangan dihukum. Bebas. Tidak tersentuh hukum. Nah, pada nah. padahal di zaman kalau di kalangan para salaf kita, salaf nasional tidak ada yang demikian. Bahkan di Umar bin Khattab radhiyallahu an lebih ke lebih ketat. Nah, kalau misalnya di kalangan dia enam ketika Umar bin Khattab memimpin sebagai khalifah, tidak ada dari kerabatnya yang megang satu urusan pun urusan kaum muslimin. Cukup satu Umar. Dari banyak Ali cukup Umar. Ya, hatta anaknya hatta biar nah ketika beliau dalam keadaan sakratul maut ketika mulai Abu Lu'lu'ah para sahabat menunjuk Abdullah bin Umar banyak yang lebih bagus dari dari Umar dari Abdullah bin Umar bahkan di, disebutkan diingatkan kepada mereka kekeliruan Abdullah bin Umar ketika dia men, nah, istrinya dalam keadaan haid urusan ini aja dia nggak tahu <laughs> nah, apalagi urusan besar kaum muslimin. Nah, ya diingatkan mereka. Nah, dia orangnya abid, zahid, mana? Banyak lebih zuhud, banyak lebih ahli dalam ibadah. Nah, nah ini Ibn Fitin Azakumullah. Beberapa hal yang nah, gambarannya seperti itu sehingga ucapan-ucapan istighfar itu memang para nah, adalah kalimat-kalimat yang thayyibah dan berfungsi benar. Ya, tetapi bagaimana fungsi itu bisa bekerja, berjalan sebagaimana mestinya tergantung dengan sebagaimana di awal oleh beliau tergantung bagaimana orang yang mengucapkannya. Seperti pedang, sama-sama pedangnya tajamnya, tapi bagaimana kekuatan orang yang mengayunkannya dan sasarannya. Nah, kalau misalnya tempatnya di sasaran itu terlindungi, tak mungkin tidak mungkin pedang itu bisa menebasnya. Atau mungkin tangan yang mengayunkannya itu lemah, tidak mungkin bisa menembus. Nah, seperti itu juga kalimat-kalimat thayyibah ini. Doa-doa yang kita panjatkan, nah, amalan-amalan yang kita lakukan, Nah, belum tentu kita bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW ketika mereka mendengar. Siapa yang berkenan mengucapkan 100 kali sehari, Subhanallah bihamdi, diampunkan kesalahannya. Belum tentu. Nah, ya, nah sebagai gambarnya coba yang seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid tadi. Ditawari racun, minum dengan bismillah. Berani nggak? Ya. Nah, kedepan mungkin kita dengan obatnya ini dengan ayat-ayat yang mudah untuk kita mengobati diri kita sendiri. Surat Al-Fatihah dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri atau sahabat itu merukyah orang yang terkena sengatan, sembuh. Pernah kita nyoba sampai sembuh? Nah, ini yang kita harus kita pikirkan. Mengapa mereka ketika membacakan ayat ini sembuh? Hilang, seakan-akan tidak pernah terkena apa-apa. Kepala desa itu kita sudah ribuan kali barangkali, bahkan pakai obat juga. Sampai akhirnya harus diamputasi kadang-kadang tangannya, anak kakinya, ya. Nah seperti ini, apa nih Nah kita berkaca, kita melihat apa yang menyebabkan setengah mood mereka itu tidak bisa kita imbangi. Mengimbangi saja tidak, apalagi itu melampaui dengan emas sebesar gunung Uhud. Nah, wallahu a'lam bishawab. 10 menit. Ya, <laughs> Masya Allah. Sebenarnya kondisi seperti ini untuk baca nyimak sudah tidak layak buat mata, tidak sehat. <laughs> bener nggak? Nah, bener nggak? <laughs> nah, anak yang enak adalah kacamata yang terang, terang. Nah, iya. ya. Cukup deh. Nah, nah, nah, nah, nah, Nah mungkin itu kalau antum mungkin ada yang iskal, portal Nah sebelum kita tutup, materi ini tidak pas untuk kita membaca lanjut. Nah, Bismillah. Bagaimana hukumnya memakai batu akik yang sekarang lagi booming? Ya, sampai sehari itu 100 miliar ya, 40 miliar. Innamal a'malu niat Ya. Ini perkara asalnya adalah hukumnya perkara yang mubah. al aslu fil asya mubah. Ya, innamal a'malu niat Tergantung niatnya. Apa dia maksudkan dengan batu akik ini? Nah, niatnya untuk dengan punya keyakinan jatuh dia ke dalam Nah, ini syirik akbar bisa syirik akbar, ya. Syirik akbar dan syirik akbar dan kedua dosa ini tidak diampuni oleh Allah. Ya, kalau dia menganggap batu akik ini ya sebagai apa? Ya sebab jatuh dia dalam syirik asghar. Sudah selesai kan kita bertauhid? Nah, alhamdulillah. Nah, sesuatu yang tidak layak menjadi sebab mungkin kita jadikan sebab itu jadi jatuh kita dalam syirik asghar. Nah, kalau sekedar biasa batu akik ini biasanya dipasang dengan tempatnya itu. Kalau itu dari emas, haram buat laki-laki. Ya, haram. Nah. Kalau dia selain emas, tapi saya Tinggal itu aja. Nama amal mungkin niat. Kalau niatnya memang orang menganggap ini ada kekuatannya, nah, tub ilallah. Ya, tobat kepada Allah dan hentikan. Kalau dia khawatir terjatuh lagi sudah. Ya, nah, kalau dia pernah mengajak orang lain karena punya seperti itu, keyakinan-keyakinan demikian, perbaiki. Ingatkan bahwa keyakinan seperti itu adalah salah. Walaupun dia menjadikan itu sebagai sebab, dia jatuh dalam syirik asghar. Nah, kalau dia meyakini batu akik itu yang berkekuatan, jatuh dalam syirik akbar. Nah, ini bahas bahaya. Adakah keutamaan menikahi seorang wanita janda hasil perceraian dibanding dengan seorang gadis? Walaupun tidak dengan cerai, tinggal mati, ya tetap kedudukan seorang gadis ini aula karena Rasulullah perintahkan anjurkan kecuali ada tujuan khusus. Ya, Rasulullah mengarangnya ini Allah tulai buha wa buka wa buha Kenapa tidak menikah dengan gadis? Kamu bisa bercanda dengan dia. Tudahibuha wa tudahibuka. Kamu bisa mengajak dia tertawa. Nah, ya. Kadang-kadang perlu diperlu dengan janda, ada tujuan-tujuan lain. Mungkin dia mau apa namanya adik-adik saudaranya atau anak-anaknya ya nah yang terjadi pada Jabir bin Abdullah dia meninggal bapaknya meninggal dunia sementara anak perempuannya banyak adik-adik Jabir saudara-saudara Jabir masih kecil-kecil dan kalau dia nikah dengan gadis nanti main-main sama mereka tidak terawat nah kemudian dia nikah dengan janda karena Rasulullah SAW menganjurkan nah dan beliau contohkan beliau nikah dengan bahkan disebutkan di perumpamaan oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau ada tanah yang sudah apa namanya pernah digarap orang, kemudian ada tanah yang belum digarap orang, anda, anda kemana ya Rasulullah? Yang belum digarap. Nah, dengan begitu beliau melakukan kendaraan ataupun ternaknya. Ya, pilihan, ya, dan banyak keutamaan lainnya. Alhamdulillah bagaimana agar kita yakin Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita? seringnya memang kita selalu terbayang dosa-dosa kita yang lalu yang membuat kita takut dosa-dosa itu tidak diampuni. Ini termasuk diantara tanda-tandanya. Nah, kalau dia merasa tenang, ya, artinya dosanya itu diampuni, kemudian dia tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah merasa takut dengan dosa tersebut, tidak merasa takut bahwa Allah tidak mengampuni nah, apa, Allah tidak akan mengampuni dosa dia walaupun mungkin dia mandangnya ringan, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya, bahaya. Semakin lama. Dan ketika dia memang menyadari bahwa itu adalah kesalahan dan dia menyesal, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia memperbaiki buahnya itu dia akan memperbaiki. Pada hari-hari berikutnya dia akan memperbaiki keadaan dirinya, amaliannya. Kalau dia misalnya hal-hal yang sifatnya dia melalaikan, ya lalai lupa zikir lupa baca Quran atau apa nyesal dia kok hari ini saya nggak zikir hari ini nggak baca Al Quran makanya kok terasa gersang nggak pernah nggak kok tadi lupa baca nyampe sholat sunnah ya nah, kemudian dia istighfar perbaiki dan kemudian dia memperbaiki diri nampak dari tindak tanduknya begitu juga orang-orang yang jatuh ke dalam dosa besar kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha di antara tanda-tanda taubatan nasuhanya itu setelah dia bertobat keadaannya jadi lebih baik. Nah, dia semakin berusaha untuk tidak lalai. Dia berusaha untuk semakin taat kepada Allah. Nah, wallahu Saya salah satu anggota usaha koperasi. Pada akhir tahun selalu mengadakan undian dan setiap anggota diberi satu kupon undian untuk diundi mendapatkan hadiah. Apa yang harus anak lakukan? Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Ya. Kalau andi undian itu, nah kalau tanpa undian bagaimana? Maksudnya undian, ya. Nanti kalau misalnya dia diundi tidak dapat kecewa, nah atau mungkin kurang, ya Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya ini apa namanya uh, tidak ada unsur intinya ataupun menang sama-sama hadiahnya sudah jelas, ya. Dan juga nah, <clears throat> wallahu a'lam juga perhitungannya bagaimana. Nah, ini perlu diperinci juga. Jadi kalau dia mau meninggalkan mereka ragu dan dia meninggalkannya asan, ya. Mantar kesyai'an lillah, Allah khairan. Kalau dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan jadi yang lebih lebih baik. Ini perlu dirinci juga tentang keadaan undian tersebut, kemudian bagaimana prosedurnya. Anak jadi futur untuk zikir pagi dan sore, yang isinya ada subhanallah bihamdi dan lain-lain. Dan nah, ya Ustaz, ya tidak salah. Yang kalau kalau sampai antum ini meninggalkan subhanallah bihamdi ini yang ini yang salah. Nah, tetap ya mengucapkan membaca subhanallah bihamdi tapi dengan kemudian kita yakini artinya kemudian kita pahami maknanya nah kemudian kita betul-betul merasa apa namanya dengan harapan paham ini harapan bahwa kita dengan mengucapkan ini berharap Allah betul-betul ampuni janji Allah itu ah kita dapatkan nah, bukan kemudian putur nanti sama saja akhirnya udahlah nggak mau sholat lah kenapa nggak mau sholat sunnah kenapa ya apa Ya, seperti itu kan merasa ternyata kalau seperti ini juga bisa belum tentu bisa apa namanya mendapatkan kita mendapatkan ampunan untuk apa berbuat kebaikan kan begitu akhirnya tidak tetap kita melakukan kebaikan tetap kita melakukan ini amal-amalan soleh pikir-pikir seperti ini bacaan-bacaan seperti ini tapi dengan kita mengisinya dengan bukan sekedar ucapan ya kita istighfar bukan lagi sekedar istighfar kita paham sudah walaupun kesalahan itu ringan dosa yang kita lakukan itu ringan, tapi kita menganggapnya besar, luar biasa, tidak pantas saya melakukannya. Nah, saya sudah kenal Allah, saya sudah kenal nabi nya Muhammad SAW, saya sudah belajar mengenal Islam yang seperti ini tidak layak. Kenapa saya berbuat seperti ini? Ringan mungkin. Nah, misalnya mungkin di dalam masjid, buang ludah ke depan, kita sudah kenal. Itu kan dosa kecil, ya. ringan tapi kita menganggap ini luar biasa sudah. Nah, seperti sahabat misalnya. Ada sahabat yang apa namanya terlanjur kelepasan tangan. Muawiyah bin Aida. Nah, eh, Muawiyah bin Hakam Abdulani radhiyallahu anhu sebagaimana diceritakan di dalam Sahih Muslim dia punya seorang budak perempuan ya menggembalakan kambingnya di sebuah bukit ketika dia lihat lihat naik ke bukit lihat ternyata salah satu ekor, seekor kambingnya dilarikan serigala marah wajar lah wajar marah dia hartanya di depan mata dia walaupun jauh terlihat oleh dia hilang tidak sabar dia datang dia kepada budaknya wow, sekali pukul nah tapi dia terus ya Allah kok tega saya mukul dia walaupun itu bu, budak datang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cerita saya seperti ini seperti ini. Bagaimana ya Rasulullah? Menyesal. Nah, kok saya seperti ini kejamnya? Nah, kemudian dia datang oleh Rasulullah panggil budak tadi. Aina Allah? Di mana Allah? Budak tadi menjawab, di sana di langit. Man ana kata Rasulullah. Siapa saya? antara Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Muawiyah, Bebaskan dia. Dia mukmin dia mukminah. Itu yang diinginkan oleh maunya Ibnu Hakam Sunani. Menyesal dia, apa tebusannya? Membebaskan budak itu berat loh. Yang sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, Falak al aqabah, fakur raqabah. Nah, budak yang paling bermanfaat, yang paling ber yang menghasilkan, yang paling mahal. Yang paling bagus itu dibebaskan. Mukminah lagi. Ya, ringan maunya bin Hakam membebaskan dia. Selesai. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nah, seperti ini juga walaupun ini kesalahan-kesalahan itu apalagi kesalahan yang besar kita betul-betul bertobat kepada Allah minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, bagaimana bila kita berin, bila berinfak mengharap bertambah rezekinya? Nah, ya berarti kurang sempurna keikhlasannya. Ya, kurang sempurna keikhlasannya. Nah, karena orang yang ber, nah, seperti kata Rasulullah, mana kasamna min ma'adun min sadaqah. Mana kasamna ma'adun min min sadaqah. Tidak mungkin berkurang harta itu kalau di, disedekahkan. Bertambah, bertambah. Mereka yang di luar sana punya rumusan kan? Nah, 10 kurang 1 jadi berapa? Nah, enggak, enggak 9, 11 ya tadi. Nah, tapi seperti itu, enggak akan berkurang. Nah, setiap hari di pagi hari malaikat ada dua malaikat yang berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti mumsikan salafan. Setiap pagi. Allah enam, ada malaikat yang berdoa, Ya Allah berikan ganti untuk orang yang berinfak. Ya Allah berikan kerusakan untuk orang yang mumsik, menahan, tidak mau berinfak. Jadi kalau dia mengharapkan balasan, mengharapkan dari sisi Allah. Nah, bisa jadi punya ini mungkin hartanya yang dia sedekahkan itu, nah hartanya artinya tidak bertambah, tapi ada barokah di dalamnya. Nah, ini yang lebih lebih awal. Atau mungkin ditambah Allah nanti di akhirat, atau suatu ketika ketika dia dalam keadaan terjepit, ya. atau apa enam apa berkenan dalam jawab sebenarnya pekerjaan sebagian besar atau tidak yang sibuk dakwah nah, bagaimana mengetahui kalau kita sedang di sisi syaitan ya sebagian besar atau tidak itu pekerjaannya dakwah nah, pekerjaan inti ya, di rumah meroja sebagian mereka ada yang menulis menerjemah ngedit ya ada yang jual punya toko herbal ada yang punya konveksi ada yang nyangkul ya di sawah masya Allah nah ada yang tajir besar banyak ya kadang-kadang tapi juga ada di antara mereka yang mungkin sudah sibuk dengan apa namanya dengan dakwah ma'at segala macam tidak terpikir tidak sempat mikir untuk cari maisha nah bagaimana mengetahui kalau kita sedang dibisiki syaitan? apa yang dimimpikannya. Ya. Nah, kalau dia menghalangi kita membuat kita lamban dalam mengerjakan kebaikan itu dari syaitan. Kalau membuat kita semakin cepat segera kepada kejelekan itu dari syaitan. Malas kita merasakan kok nggak enak ya sholat sunnah, ngamalkan amalan sunnah ini dari syaitan. Ada sebab dari dosa kita. Nah, ya, nah, tetapi itu apa namanya? Nah, kalau hati itu betul-betul bersih, betul-betul dia nam bersih dan selama ini bersih nanti akan dekat kepada Allah sebentar saja misalnya ada sesuatu yang dia tinggalkan dari kebaikan itu dia sudah gelisah sudah gelisah tidak tenang ada yang sesuatu yang kurang ada sesuatu yang kurang nah kerjakan ini salah ini kok nggak benar ya wallahu a'lam bagaimana aku membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran untuk memperlancar rezeki seperti Quran surat Al-Rahman, surat Al-Waqi'ah. Apakah makna rezeki? Apakah hanya materi atau bisa sampai kesehatan jodoh? Nah, yang seperti ini tidak ada tidak ada nah, sebagian menukil mungkin dalam riwayat tapi kebanyakannya lemah. wadilah wadilah ayat-ayat surat-surat ini kebanyakan lemah. Ya, Ada yang memang bagian apa namanya mengambilnya bukan dari riwayat dari Nabi SAW, tapi kadang-kadang dari apa namanya nah ulama nggak tahu apakah tabiin atau yang lain apakah makna rezeki apakah hanya materi atau bisa sampai kita nah semua rezeki apa yang diberikan oleh Allah kepada rezeki kepada kita itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berubah hal-hal yang sifatnya lahiriah, bisa yang hal-hal yang sifatnya batinnya Dan diantara rezeki itu yang paling utama adalah ilmu dan iman. Nah, ini yang paling utama. Wallahu a'lam. Disebutkan sini sampai kesehatan jodoh mah itu semua adalah rezeki dari Allah. Wa malikum min ni'matin apapun yang ini kesenangan yang kamu rasakan faminallah itu dari Allah. Ya, semua ini adalah rezeki dari Allah. Tapi kita kadang-kadang yang kita nilai hal-hal yang enaknya saja itu adalah rezeki. Ya, kita nggak pernah menganggap musibah itu rezeki, nikmat. So, padahal ingat seperti dalam ayat tadi. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, musibah bagi seorang mukmin penyakit misalnya, bagi seorang mukmin itu bisa sebagai sebuah kenikmatan. Musibah itu sebagai kenikmatan. Kenapa? Dengan musibah tersebut dia semakin dekat kepada Allah. Kesalahan-kesalahannya terkuburkan, terhapus. Ya, derajatnya dinaikkan. Nah, kesalahannya diampuni. Kan nikmat. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita ber Tawatul dengan apa ini? Nah, amalan kita untuk penimbaan atau permintaan yang lain dengan satu amalan yang sama karena mengingat amalan yang digunakan ini paling besar dari amalan karena saya dihadapkan apa di kehidupan yang saya alami insya Allah mohon diizinkan dari Allah dengan amalan itu banyak di dalam Al-Quran bisa dicontohkan Rabbana sami'na yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna فاغفر lana Ya Allah, ya wahai ya Rabb kami, kami telah mendengar penyeru yang memanggil, mengajak kepada keimanan, supaya kamu beriman kepada Rabbmu. Kami pun beriman, kami sambut. Maka ampunilah kami. Maka ampunilah kami ini permintaan yang inti, yang kita inginkan. Kita bertawasul, kami sudah beriman ya Allah maka ampunilah kami. dalam ayat seperti itu. Ya, dalam hadis juga banyak. Nah, seperti kisah tiga orang yang terkurung di dalam di dalam gua. Masing-masing bertawasul dengan amalan yang dia pandang istimewa, yang ikhlas. Ya Allah, kalau saya ikhlas beramal, ketika yang pertama ya sudah siap untuk melakukan perbuatan keji zina dengan sepupunya, tapi dia diingatkan oleh perempuan, nah, perempuan ini Jangan kamu buka kecuali dengan yang hak. Dia takut kepada Allah, langsung berdiri pergi. Ya Allah, kalau saya berbuat ini karena engkau, ya Allah, lepaskan kami. Bergeser sedikit pintu, pintu gua. Yang kedua, ya Allah, saya punya orang tua. Dia biru walidain, dia jadikan tawasul. Kemudian terbuka lagi. Baru kemudian yang ketiga, terbuka mereka. Ini tawasul, boleh. Nah, kita anggap amalan itu amalan yang terbaik dan amalan yang ikhlas minta kepada Allah ya Allah bantu. Nah, Ya, wallahu a'lam. Cukup. Ya, jazakumullah khair. dan bermanfaat. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik.